kapanpun dan dimanapun anda berada InsyaAllah pada malam hari ini Hari Jumat tanggal 14 Rabi'at Thani yang bertepatan dengan tanggal 10 bulan April kita akan melanjutkan kajian kita tentang kisah uh, Qososul Anbiya, kisah-kisah para nabi dan ini adalah bagian yang keempat dari kisah Nabi Yusuf dan Nabi Yakub alaihi salam dan insyaallah merupakan bagian yang terakhir dari kisah Nabi Yusuf dan Nabi Yakub alaihi massalatu wassalam. Yang lalu kita telah membahasnya sampai ayat yang nomor ke-57. Nabi Yusuf diangkat menjadi menteri di kerajaan di Mesir. Beliau menjaga perpendaharaan bumi. Beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat karena beliau beriman dan bertakwa. Kemudian kisah selanjutnya adalah terjadilah musim paceklik di negeri Mesir sehingga orang-orang dari seluruh penjuru negeri datang ke kerajaan untuk mengambil mengambil jatah makanan pokok mereka pihak kerajaan yang dalam hal ini dipimpin oleh Nabi Yusuf alaihissalam memberikan kepada rakyat secukupnya saja daripada bahan-bahan makanan pokok secukupnya saja agar mereka tidak saling menguasai dan ini merupakan bentuk pengiritan untuk persiapan ketika datang musim paceklik yang sulit itu sehingga mereka masih mempunyai persediaan. Semuanya orang datang ke kerajaan mengambil jatah mereka. Dan ini juga merupakan kepandaian Nabi Yusuf alaihissalam dalam mengelola hasil bumi. Ketika musim subur diberikan kepada rakyat secukupnya saja, yang lainnya sisanya untuk persiapan ketika musim paceklik dan supaya rakyat tidak mempunyai lebih karena mereka nanti akan saling memonopoli di antara mereka. Termasuk dalam hal ini saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam datang ke kerajaan menemui Nabi Yusuf. Yusuf alaihi salam mengenal mereka sementara mereka tidak mengenalnya lagi karena sudah berpisah sekian tahun lamanya. Kemudian Nabi Yusuf Salam bertanya kepada mereka tentang saudara-saudaranya. Lalu mereka mengatakan bahwa ada salah seorang saudara mereka yang tidak ikut yang bernama Bunyamin. Kemudian eh, Yusuf Salam berpesan kepada mereka kalau mereka datang lagi hendaklah mengajak saudara mereka juga Bunyamin diajak. Mereka tidak tahu kalau ini adalah Nabi Yusuf Sementara Nabi Yusuf tahu kalau mereka adalah saudaranya. Kemudian mereka diberi jatah yang sempurna. Jatah yang cukup. Dan mereka benar-benar dijamu oleh Nabi Yusuf sebagai tamu. Nabi Yusuf mengatakan, Wa ana khairul munzilin. Ayat yang nomor ke-59. Dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu yang memberikan jamuan kepada tamu. Di sini ada faedah yang bisa kita ambil yaitu masyru'iyatul diyafah. Disyariatkan kita menerima tamu dan menjamu tamu. Dan ini adalah merupakan sunanul anbiya wal mursalin. Merupakan sunnah kebiasaan para nabi dan para rasul. Menjamu tamu. Menjamu tamu. Sebagaimana yang lalu telah kita bahas di hadith Arba'in Nawawi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah memuliakan tamunya. Kemudian mereka setelah diberi bekal yang cukup Nabi Yusuf alaihi salam berpesan kepada pembantu-pembantunya di kerajaan itu agar supaya alat-alat penukar yang dibawa oleh saudara-saudaranya itu dikembalikan lagi kepada mereka tanpa sepengetahuan mereka. Ini adalah kemurahan Nabi Yusuf alaihi salam kepada keluarganya. Al-aqrabun aula bil ma'ruf. Kerabat-kerabat dekat adalah merupakan orang-orang yang paling pantas kita berbuat baik kepada mereka. Dan ini juga dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam berbuat baik kepada kerabat-kerabatnya, saudara-saudaranya, bahkan kepada kedua orang tuanya. Tatkala mereka sudah pulang kembali ketemu ayahnya, mereka mengatakan bahwa pihak kerajaan meminta agar kalau kami datang lagi ke kerajaan, kami bawa semua saudara kami termasuk Bunyamin. Termasuk Bunyamin. Dan mereka berjanji akan menjaga Bunyamin itu. Mereka berjanji. Tapi ayahnya khawatir. Ayahnya mengatakan di ayat nomor 64. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Fallahu khairun hafidha. Wahuwa arhamur rahimin. Berkata Nabi Ya'qub alaihi salam. Bagaimana aku akan mempercayakannya Mempercayakan Bunyamin kepadamu Kecuali seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yaitu Yusuf kepada kamu dahulu Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga Dan dia adalah maha penyayang di antara para penyayang Artinya ayahnya khawatir Ayahnya khawatir Ayahnya berprasangka buruk Suudun. Bagaimana aku percaya kepadamu? Aku akan membiarkan Bunyamin pergi bersamamu sementara kamu dulu mencelakakan saudaranya Bunyamin yaitu Yusuf alaihi salam. Ini prasangka buruk tapi diperbolehkan. Kenapa? Karena ada Korain, Ada Korain atau Korina, ada indikasi ke arah sana. Itu dahulu mereka telah mencelakakan saudaranya yang bernama Yusuf maka ayahnya khawatir, jangan-jangan kamu sekarang nanti akan mencelakakan Bunyamin sebagaimana yang kamu berbuat dahulu. Jadi berprasangka buruk itu dilarang. Dilarang kecuali apabila ada korina, ada indikasi yang menunjukkan ke arah itu, maka kita boleh berprasangka buruk karena adanya indikasi ke arah itu. Adapun kalau tidak ada indikasi apa-apa, maka suudon itu enggak boleh. Ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah olehmu kebanyakan daripada prasangka. Kebanyakan. Inna badadh itim, sebagian prasangka itu adalah dosa, yaitu yang tanpa didasari oleh indikasi ke arah uh, yang menuju prasangka itu. Kemudian ketika kemudian ayahnya berpasrah kepada Allah, "Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin." Allah adalah sebaik-baik penjaga, pelindung dan dia adalah yang maha penyayang di antara para penyayang. Paling enak dalam hidup ini adalah kita pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebaik-baik penjaga, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik pemelihara. Kalau kita dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Allah, kita tidak akan disia-siakan. Kemudian mereka membuka barang-barang yang telah mereka bawa dari kerajaan itu. Mereka kaget ternyata alat-alat penukar mereka. Jadi dulu belinya bukan pakai uang ya, tapi tukar. Barter istilahnya, barter. Mereka kaget ternyata barang-barang alat penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Sehingga mereka semakin berprasangka baik kepada pihak kerajaan. Sehingga ayahnya pun mengizinkan Ah, untuk Bunyamin dibanyak dibawa juga ke kerajaan karena ayahnya yakin orang-orang kerajaan adalah orang-orang yang baik tapi ah, ayahnya mengadakan perjanjian dulu dengan saudara-saudaranya agar supaya benar-benar menjaga Bunyamin jangan sampai mencelakakannya kemudian ayahnya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala Allahu ala ma naqulu wakil Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini. Kemudian ayahnya berpesan di ayat nomor 67, "Ya baniya, la tadkhulu min babin wahid, wadkhulu min abwabin mutafarriqah." Ah, Nabi aku berkata, "Hai anak-anakku, janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang." Dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain. Ya, jadi ayahnya mengatakan nanti kamu, mereka jumlahnya uh, ah, 11 orang, 11 orang ya. Jangan kamu nanti masuk melalui satu pintu gerbang. Karena nanti akan memancing pandangan orang. Karena 11 orang ini ganteng-ganteng, tampan-tampan, gagah-gagah. Wajahnya berkilau bersinar. Nanti kalau masuk dari satu pintu, orang satu kota kaget semuanya. Ini ada orang ganteng-ganteng masuk, Masya Allah, luar biasa. Sehingga oleh ayahnya disuruh masuknya melalui eh, beberapa pintu gerbang. Untuk tidak memancing pandangan orang lain. Dan supaya mereka selamat dari ain, dari ain. Eh, mata orang, dari mata orang. Karena ada namanya ain. Ain itu mata orang yang hasut yang mana kalau dia memandang sesuatu maka akan menjadikan sesuatu itu rusak. Karena hasut yang timbul dari jiwanya tersalurkan melalui matanya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ainu hak, mata itu hak. Kena mata itu hak. Lau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqathul ain. Kalau sekiranya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, tentulah itu adalah mata. Jadi untuk mau supaya tidak terkena mata orang ya. Karena itu kita dianjurkan berlindung dari mata orang, mata yang jahat, mata yang hasut dianjurkan. Termasuk anak-anak kecil dianjurkan kita uh, meminta perlindungan kepada Allah untuk mereka dari mata-mata yang jahat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selalu memohonkan perlindungan untuk dua cucunya Al Hasan wal Husain أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة Aku melindungkan kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitanin wahama dari syaitan, dari binatang-binatang yang jahat. Min kulli ainin lama dari mata, mata yang jahat pula. Jadi berlindung. jadi ini untuk oh, supaya tidak memancing uh, pandangan mata orang lain. Uh, walaupun demikian, uh, semuanya kembali kepada takdir Allah. Semuanya kembali kepada takdir Allah. Tapi semuanya kan juga ada sebabnya. Sebab kita berusaha mencari perlindungan. Kita berusaha menghindari keburukan. Nah, jangan masuk melalui satu pintu nanti menimbulkan uh, uh, pandangan mata orang, menimbulkan perhatian orang, tapi masuk melalui pintu-pintu yang banyak sehingga tidak memancing perhatian orang, tidak kelihatan. Kemudian akhirnya setelah mereka masuk ke kota itu sesuai dengan yang dianjurkan oleh ayahnya mereka bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf mengenal mereka dan mereka belum mengenalnya telah lupa. Lalu Nabi Yusuf mengajak masuk saudara kandungnya Bunyamin. Nabi Yusuf berterus terang bahwa aku adalah saudaramu. Ini anak akhuka. Fala tabta'is bima kanu ya'malun. Sesungguhnya aku ini adalah saudaramu maka janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian Nabi Yusuf membuat membuat uh, siasat agar supaya Bunyamin tetap tinggal di kerajaan membuat siasat yaitu uh, memasukkan piala tempat minum ya, tempat minum di uh, karung milik saudaranya milik <clears throat> Bunyamin sehingga nanti seakan-akan Bunyamin itu mengambilnya lalu Bunyamin itu dihukum dengan tidak boleh pulang ke rumahnya ini adalah siasat Nabi Yusuf untuk supaya dia tetap kumpul dengan Bunyamin saudaranya karena Nabi Yusuf diberi ilmu oleh Allah bahwa toh nanti mereka semuanya beserta ayah ibunya datang ke kerajaan karena itu Nabi Yusuf menahan Bunyamin dengan harapan nanti Bunyamin gak pulang lagi, gak kembali lagi. Cukup tinggal di sana, tinggal mereka saja yang datang ke kerajaan semuanya di kemudian hari. Itu ilmu yang diberikan Allah kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi ini namanya siasat. Nabi Yusuf membuat siasat. Ah, dan ini boleh ya, boleh eh, dalam hal kebaikan. Dalam hal yang positif, dalam hal yang terpuji. Bukan membuat tipu daya untuk menggugurkan kewajiban bukan membuat tipu daya untuk melakukan hal-hal yang haram. Itu semua adalah haram dan dilarang. Kalau ini siasat, cara-cara yang halus, yang lembut untuk tujuan yang baik, tujuan yang terpuji dan tidak tercela sama sekali. Dan Nabi Yusuf oleh Allah diberi ilmu dalam hal ini. Akhirnya ternyata didapati eh, piala atau tempat minum itu ada di karung milik Bunyamin, akhirnya Bunyamin tidak boleh pulang, ditahan di sana. Sampai akhirnya mereka pun pulang ke rumahnya, bertemu dengan ayahnya oh, yang sudah tua. Sebenarnya waktu itu mereka sudah memelas, memelas sebelum pulang memelas. Jangan kau tahan saudara kami ini Bunyamin. Ayah kami sudah tua. Innalahu aban syaihong kabira. Sesungguhnya Bunyamin ini mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya. Jangan kau ambil dia. Kalau kau mau ambil, ambillah salah seorang dari kami saja. Jangan kau ambil dia. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, Ma'adallah. أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون Aku mohon perlindungan kepada Allah daripada menahan seorang kecuali orang yang kami temukan harta benda kami padanya. Jika kami berbuat demikian, maka benar-benarlah kami orang-orang yang dolim. Subhanallah ya. Ini juga siasat Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf mengatakan, e, bagaimana mungkin kami akan menghukum orang yang tidak e, mengambil barang kami? Yang kami tahan hanya orang yang barang kami ada pada dia. Nabi Yusuf tidak mengatakan yang mencuri barang kami. Karena dia tidak mencuri sebenarnya. Ini adalah ma'arid ya, kata-kata kiasan, kata-kata sindiran. Kami hanya menahan orang yang harta benda kami ada pada dia. Ya, tidak mengatakan orang yang mencuri karena dia tidak mencuri. Ini adalah siasat Nabi Yusuf, siasat yang terpuji. Ah, siasat yang terpuji yang diridhoi Allah dan beliau dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang uh, kami tidak menemukan barang kami padanya lalu kami tahan, kami dolim, kata Nabi Yusuf. Ya, akhirnya mereka ah, putus asa tidak bisa mengambil saudaranya Bunyamin untuk pulang kembali. Kemudian mereka pulang menemui saudaranya, menemui ayahnya. Kemudian ayahnya dengan penuh kesabaran, dengan penuh pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahnya dengan penuh kesabaran, dengan penuh pasrah mengatakan Qala bal sawwalat lakum anfusukum abra amra fasabrun jamil asallahu an ya'tiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf wa biyaddat 'aynahu min al-huzni fa huwa kadhib Nabi Yakub berkata hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Di sini kita lihat Nabi Yakub alaihissalam pasrah kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Sudah pasrah kepada Allah, sabar yang terbaik. Sabar, mau apa lagi? Kemudian kita lihat di sini Nabi Yakub alaihissalam dengan penuh yakin. Dahulu kehilangan Yusuf, sekarang kehilangan Bunyamin juga, dua-duanya hilang. Beliau bukan putus asa, beliau bukan patah harapan, tapi beliau dengan penuh keyakinan mengatakan, Asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Inilah namanya yakin. Jadi bukan malah putus asa tambah yakin. Saya yakin Allah akan mengumpulkan aku bersama mereka semuanya. Ini penting. Hidup harus yakin. Dan kita dilarang ragu-ragu dalam hidup ini. Orang beriman harus yakin. Di atas jalan yang lurus dia yakin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala Ya yakin mendapatkan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala Jangan putus asa Putus asa adalah dosa Kemudian uh, Nabi Yakub salam berpaling dari mereka sambil mengatakan aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Beliau banyak nangis sampai matanya menjadi putih, matanya buta. Beliau sedih. Beliau tetap menahan kesedihannya, menahan amarahnya terhadap anak-anaknya yang telah mencelakakan Yusuf itu. Subhanallah. Ini adalah ujian yang berat. Allah menguji nabinya. Allah menguji kekasihnya Yakub alaihissalam. Pertama-tama diuji, dipisahkan dengan anak kesayangannya Yusuf. Yang mana Nabi Yakub ini pisah satu saat saja dengan Nabi Yusuf nggak sanggup. Pisah satu jam saja nggak sanggup. Sumpek pisah satu jam. Bagaimana beliau dipisahkan dengan waktu yang sangat lama. Pisahkan bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Sampai beliau nangis, sampai matanya buta. Beliau menahan amarahnya, Kemudian setelah itu ditambah lagi susahnya beliau pisah dengan saudara kandung Nabi Yusuf yaitu Bunyamin. Tapi beliau tetap sabar dengan sabar yang baik. Beliau mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan ujian yang berat. Beliau hanya mengadu kepada Allah. Mengadu kepada Allah itu adalah baik, tidak menafikan kesabaran. Yang tidak baik itu adalah kita berkeluh kesah kepada manusia yang tidak ada faedahnya. Ujian demi ujian dilalui oleh Nabi Yakub alaihi salam. Yang mana dengan ujian-ujian itu Allah meninggikan derajatnya setinggi-tingginya. Allah memberikan kepada beliau kedudukan yang sangat agung. Yang mana kedudukan dan derajat itu tidak bisa dicapai kecuali dengan ujian-ujian tersebut diuji. Inilah kehidupan. Kemudian setelah itu pada waktu berikutnya lagi mereka kembali ke negeri Mesir sampai singkat cerita akhirnya Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan kepada mereka terus terang bahwa dia adalah Yusuf dan mereka adalah saudara-saudaranya. Sehingga mereka dengan terheran-heran mengatakan, "A'innaka kala anta Yusuf? Apakah kamu ini benar-benar Yusuf?" Beliau menjawab, "Ana Yusuf wahada akhi." Ya, aku adalah Yusuf dan ini adalah saudaraku Bunyamin. Qad mannallahu alayna innahu may wa yusbir. fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ya. Semuanya ada jalan keluar. Kegelisahan, kesumpekan, kesusahan, semuanya ada jalan keluar. Ketika kesusahan itu bertumpuk-tumpuk, bertambah dan bertambah, silih berganti datang, saling menyusul, maka ada saatnya disingkap semuanya oleh Farijul Ham, Kashiful Ghum, mujibud Da'watil Muttarrin. Allah yang menyingkap semua ke kegelisahan, yang menghilangkan semua kesumpekan, Allah yang mengabulkan semua doa orang-orang yang terjepit yang membutuhkannya. Ya. Semuanya disingkap oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mereka telah berkumpul kembali Orang yang bertakwa dan sabar Dia mendapatkan semua kebaikan di dunia dan di akhirat Sungguh beruntung orang yang bertakwa dan orang yang bersabar Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat baik Kemudian mereka berkata Tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna لخاطئين Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami wahai Yusuf. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berdosa, mereka ngaku. Mereka ngaku salah kepada Nabi Yusuf. Mereka ngaku berbuat dosa kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sebenarnya mampu membalas mereka, mampu menghukum mereka. Tapi orang yang berjiwa besar, orang yang besar tidak akan membalas dendam kepada orang-orang yang telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf walaupun dia mampu melampiaskan dendamnya. Nabi Yusuf alaihi salam hanya mengatakan, "La tahriba 'alaikumul yaum, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin." Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu Dan dia adalah maha penyayang di antara para penyayang Sudah Kata Nabi Yusuf, sudahlah, sudahlah Mudah-mudahan Allah mengampuni Mudah Kemudian setelah itu Nabi Yusuf memerintahkan mereka agar membawa baju gamisnya pulang supaya baju gamis itu diletakkan di wajah ayahnya dengan harapan ayahnya bisa melihat kembali. Subhanallah ketika mereka pulang, ayahnya dari jarak kejauhan telah mencium bau Yusuf. Ini adalah mukjizat. Dari jarak kejauhan telah mencium bau Nabi Yusuf. Oh, mencium bau Nabi Yusuf, senang sekali. Jiwanya benar-benar berbunga-bunga, berbinar-binar. Ketika mereka telah tiba di rumahnya. Kemudian mereka memberikan baju gamis itu ke ayahnya. Lalu diletakkan baju gamis itu di wajah ayahnya Nabi Yakub. Lalu ayahnya bisa melihat kembali. Subhanallah. Subhanallah. Jarak jauh telah mencium bau Nabi Yusuf. Kemudian eh, setelah mereka sampai di rumah, baju gamis Nabi Yusuf diletakkan di wajah ayahnya Nabi Yakub dan langsung bisa melihat kembali. Ini secara medis juga terbukti. Secara medis terbukti. Itu orang yang gembira, yang senang, itu jiwanya hidup kembali. Urat-urat yang telah mati hidup lagi. Sehingga penyakit-penyakitnya menjadi sembuh. Mula-mula dia itu eh, katakanlah seperti orang yang eh, putus asa, yang stres, depresi. Kemudian datang sesuatu yang mengembirakan dia. Sehingga hilang semuanya, stresnya, depresinya. Sehingga penyakitnya menjadi sembuh kembali. Subhanallah. Tapi Nabi Yakub alaihissalam kita tidak boleh mengatakan beliau stres atau depresi. Beliau adalah seorang nabi yang sabar, yang tabah. Kemudian mereka semua mengaku di hadapan ayahnya bahwa mereka adalah orang-orang berdosa. Ya Aba nastaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Wahai ayah kami, Mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berdosa. Mereka minta maaf kepada ayahnya. Mereka meminta agar ayahnya memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayahnya mengatakan, "Saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim." Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku Sesungguhnya dia lah yang maha mengampun Yang maha pengampun lagi maha penyayang Kemudian sampai singkat cerita Di kemudian hari Mereka semua bersama ayahnya eh, Dan ibunya Berangkat ke negeri Mesir Masuk ke negeri Mesir dengan penuh keamanan Kemudian ayahnya dan ibunya itu diangkat di atas singgah sana oleh Nabi Yusuf dan mereka semua bersujud kepada Nabi Yusuf sujud penghormatan dan ini adalah merupakan takwil mimpi Nabi Yusuf ketika masih kecil dahulu sebelas bintang matahari dan bulan sujud kepadanya menghormatinya dan mimpinya telah menjadi kenyataan Nabi Yusuf mengingat-ingat nikmat Allah yang sangat banyak walaupun beliau eh, melalui perjalanan panjang masuk penjara dulu dicelakakan dulu oleh saudara-saudaranya dan yang lainnya tapi akhirnya adalah mendapat kedudukan yang sangat mulia di dunia dan di akhirat inna rabbi latiful lima yasha innahu huwal alimul hakim sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah itu latif, maha lembut. Artinya ada kalanya Allah itu tampaknya berbuat kasar kepada kita. Berbuat keras kepada kita. Tapi, tapi di balik keras dan kasar itu terkandung kelembutan-kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha mengetahui, semuanya diketahui Allah. Allah maha bijaksana, semuanya penuh dengan hikmah. Lalu Nabi Yusuf berdoa dengan doa yang sangat indah. Ayat nomor 101. Rabbi, Qad ataitani minal mulki, Wa'allamtani min ta'wilil ahadith, Fatiras samawati wal arut, anta waliyyi fit dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Tuhanku, Sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian takbir mimpi. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Doa yang sangat indah. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamia dimanapun anda berada Cinta, ridho dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai anda semuanya Kapanpun dan dimanapun anda berada Ini adalah doa yang sangat indah Doa ini sebagian khusus Nabi Yusuf alaihissalam Dan sebagiannya lagi umum untuk kita semuanya Kalau anda di rumah membawa Al-Quran silakan dibuka Al-Qurannya di situ ada doa yang sangat indah. Anda buka surat Yusuf, surat ke-12, ayat nomor 101. Di situ doa yang berbunyi Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith. Doa itu khusus Nabi Yusuf alaihi salam. Khusus Nabi Yusuf. Adapun yang setelahnya itu untuk kita semuanya umum. Yaitu kita ucapkan dalam doa Fatiras samawati wal ard Anta waliyyi fid dunya wal akhirah Tawaffani musliman wa alhikni bis salihin Ya Allah Wahai pencipta langit dan bumi Engkau adalah pelindungku di dunia dan di akhirat Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Itu doa yang sangat bagus. Kita dianjurkan terus-menerus berdoa seperti ini, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan istiqamah dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Jadi jangan lupa doa itu dibaca terus. Bagus sekali. Fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Ya, bagus sekali. Atau bisa juga Anda menambahi dengan kata-kata Allahumma. Ditambahi dengan Allahumma ya. Allahumma fatiras samawati wal ard. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Itulah kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang amat sangat indah yang kisah ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis tapi beliau tahu semua cerita ini berarti beliau benar-benar mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala Kemudian di dalam ayat yang nomor ke-103 Silakan Anda lihat di sana. Allah berfirman, "Wa ma nasi walau harasta bimu'minin." Dan sebahagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Ya, inilah kenyataan. Walaupun kita menginginkan manusia itu beriman, tapi kebanyakan manusia tidak mau beriman walaupun kita menginginkannya. Para nabi, para rasul tidak meminta upah dari dakwahnya, tidak meminta bayaran, tidak pakai perhitungan. Semuanya mereka lakukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan manusia. Kemudian di ayat yang nomor 106, "Wa ma yu'minu billahi illa wa Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang lain. Ayat 106. Artinya, manusia ini banyak yang beriman, tapi manusia itu yang banyak itu di samping beriman, mereka juga syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan dan itulah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang nomor ke-108 Qul hadhihi sabili ad'u ilallah Ala basiratin ana wa manittaba'ani Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin Katakanlah Inilah jalanku Aku dan orang-orang yang mengikutiku Mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Mari kita perhatikan ayat ini ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah jalanku. Aku mengajak kamu semuanya kepada Allah. Ala basirah, di atas basirah, di atas basirah, di atas ilmu, hujjah yang nyata. Para ulama menafsirkan ayat ini dengan tiga ala basirah di antaranya Syekhuna Al-Walid Fadilatul Syekh Muhammad bin Salim Uthaymin rahmatullahi alaih dalam kitabnya Zadud Da'iyah Bekal Da'i beliau mengatakan ala basirah berdakwah itu harus e, dengan basirah basirah dalam tiga hal yang pertama-tama ala basiratin bima yad'u ilaih Seorang yang berdakwah harus mempunyai ilmu tentang apa yang dia dakwahkan. Jadi orang yang berdakwah harus mempunyai ilmu tentang apa yang dia dakwahkan. Sehingga tidak keliru. Dia tahu ini halal, ini haram. Tidak keliru. Tidak sampai menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal dan seterusnya. Harus punya ilmu. Yang kedua, ala basiratin bihalil mad'u dia harus mempunyai ilmu tentang keadaan orang yang didakwai. Dia harus mempunyai ilmu tentang audiensnya, orang yang didakwainya. Dia harus tahu siapa yang didakwai itu. Apakah kaum terpelajar, apakah anak jalanan, apakah orang tua, apakah kaum wanita, apakah anak kecil, apakah orang Islam ataukah non-muslim, apakah ahli kitab atau yang lainnya. Harus tahu. Tahu keadaan orang yang didakwai supaya nyambung dakwahnya. Kemudian yang ketiga, ala basiratin kaifiyati dakwah. Yaitu dia harus mempunyai ilmu tentang cara dakwah. Cara dakwah. Ini cara ini penting. Ada kalanya dakwah itu benar, caranya salah, maka dakwahnya ditolak. Cara dakwah. Bagaimana caranya? Ah, ditempuh sarana-sarana terbaik. Tujuannya adalah menyampaikan dakwah kepada manusia. Ada satu cerita tentang cara yang salah dalam berdakwah beberapa pemuda eh, ketika itu eh, masuk waktu sholat maghrib. Pemuda ini dari eh, petugas Hayatul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Petugas amar ma'ruf nahi mungkar di sebuah negara di timur tengah sana. Waktu maghrib, sebagaimana biasa, kalau sudah masuk waktu sholat, mereka keliling menyuruh orang-orang untuk sholat ke masjid. Saat itu mereka para pemuda mendapatkan uh, seorang penggembala. Sudah azan maghrib tetap uh, dengan gembalaannya tidak mau ke masjid. Pemuda-pemuda ini marah-marah kepada orang itu. Hai bapak, ayo ke masjid, ayo ke masjid, ayo. Sudah azan. Ternyata bapak itu marah. Bapak itu mengatakan, kalau kalian tidak pergi dari sini, aku akan pukul kalian dengan tongkat ini. Marah. Kemudian para pemuda tadi melaporkan kejadian itu kepada eh, para masyayikh, kepada orang-orang yang lebih tua, lebih matang. Eh, setelah dilaporkan, kemudian eh, para masyayikh, orang yang lebih tua itu datang kepada pengembala itu. Ditemui lagi pengembala itu saat itu juga. Kemudian orang yang lebih tua, syekh yang matang itu, yang mantap itu, turun dari mobilnya, menemui penggembala itu, kemudian berbicara dengan penuh sopan, dengan lemah lembut, eh, mengajaknya ke masjid, menceritakan fadilahnya ke masjid, dan yang lainnya bicaranya enak, bagus. Kemudian eh, penggembala itu mau ke masjid, mau sholat jamaah di masjid. Sambil penggembala mengatakan, tadi ada pemuda-pemuda yang kurang ajar, nggak punya akhlak. Aku dimarahi, sehingga aku pun marah kepada mereka. Aku akan memukul mereka dengan tongkatku. Sementara syekh itu tersenyum saja. Inilah cara dakwah. Caranya salah, dakwanya ditolak. Caranya benar, dakwanya diterima. Kemudian juga eh, di ayat yang nomor ke 110. Di sana ada ayat yang berbunyi, "Hatta asar rusulu Wadannu annahum kadukudibu ja'ahum nasruna fanujjiya man wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan mereka dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami lalu diselamatkanlah orang-orang yang kami kehendaki maksudnya ini adalah ujian bagi para nabi dan para rasul mereka berdakwah siang, malam, pagi, sore dengan berbagai cara, tapi ditolak oleh kaumnya. Sehingga sampai para rasul itu putus asa, didustakan sudah yakin, percuma aku dakwah kepada mereka nggak nyambung. Saat itulah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman ditolong Allah, orang-orang kafir dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya harus ada perjuangan dulu. Setelah perjuangan barulah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini ditutup dengan uh, ayat yang berbunyi laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab dan seterusnya. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Sungguh cerita-cerita ini adalah sangat baik dan sangat banyak faedahnya, terutama adalah kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang Allah menyebutnya sebagai ahsanul qasas, cerita yang terbaik. Semoga kisah ini bermanfaat. Ini adalah bagian keempat dari kisah Nabi Yusuf dan Nabi Yakub alaihissalam. Dan insya Allah pada waktu-waktu berikutnya nanti kita melanjutkan dengan kisah-kisah para nabi yang lain. Semoga kita bisa mengambil faedah daripadanya untuk kehidupan kita sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله Alhamdulillahirrahmanirrahim Demikian kajian kita pada malam hari ini Yang berkisah tentang kisah Nabi Yusuf dan Nabi Yakub edisi terakhir Dan kami masih mengajak serta mengundang mitra pendengar bagi yang anda bagi anda yang ingin bertanya Anda bisa mengirimkannya masih di 081341835554 Dan insya Allah akan kami mulai dari pertanyaan pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Abdullah yang dirahmati Allah Ustaz, pada waktu Zulaikha menikah dengan Nabi Yusuf alaihissalam Apakah usia Zulaikha sudah tua? Jazakumullah khair atas jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alih Amma ba'd Amin atas doa-doanya Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Menyertai anda semuanya kapanpun dan dimanapun anda berada Memang disebutkan bahwa uh, istri Al-Aziz Yang sempat mengajak Nabi Yusuf berbuat serong Itu bernama Zulaiha Dan juga di kemudian hari uh, dinikahi oleh Nabi Yusuf Ketika Nabi Yusuf sudah menjadi menteri di Mesir Oh, adapun usianya apakah masih muda atau sudah tua tidak disebutkan. Yang jelas keadaannya dalam keadaan baik. Bahkan sebagian menyebutkan dalam keadaan masih gadis. Karena dia belum pernah dikumpuli oleh suaminya atau karena juga suaminya sakit. Sebagian menyebutkan seperti itu. Ini adalah keadaan yang paling sempurna. Ketika itu waktu eh, Zulaiha masih menjadi istri Al-Aziz ya, Nabi Yusuf menjadi pembantu di rumahnya Keadaannya lemah Nabi Yusuf meninggalkan perbuatan eh, serong itu Karena Allah subhanahu wa ta'ala Lalu diganti oleh Allah ketika Nabi Yusuf menjadi eh, menteri Dia menikah dengan Zulaiha Yang tentu berada di bawahnya kedudukannya sehingga menjadi sempurnalah nikmat yang didapatkan oleh Nabi Yusuf menjadi sempurna nikmat yang didapatkan oleh Nabi Yusuf mempersunting Zulaiha ketika Yusuf dalam keadaan yang sangat mulia dan Zulaiha benar-benar tunduk kepadanya ini juga merupakan cerminan bukti daripada sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah menggantinya dengan yang lebih baik daripadanya. Jadi kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, jangan ragu, jangan bimbang. Pasti oleh Allah diberi ganti dengan yang lebih baik, cepat atau lambat. Dan tentu saja ganti itu jangan hanya dibayangkan uang Jangan hanya dibayangkan materi. Uang atau materi itu sedikit. Ada yang lebih banyak daripadanya. Yaitu keimanan, ketakwaan, kemantapan hati, ketenangan jiwa, hidayah, dan seterusnya. Itulah tentang Yusuf dan Zulaiha. Walaupun tidak disebutkan di dalam ayat-ayat ini pernikahan beliau dengan Zulaiha, tapi disebutkan dalam kitab-kitab Qasasul Anbiya kisah-kisah para nabi alaihimussalatu wassalam Baik, pertanyaan ya. selanjutnya. Kita ya. pilih yang sesuai dengan materi kita ya. Ya, Fadl. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah cara yang terbaik agar kita selalu bergantung dan bertawakal sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala? Jazakillah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai Anda semuanya dan menjadikan Anda semuanya istiqamah di jalannya sampai berjumpa dengannya. Allahumma amin. Bagaimana caranya agar supaya kita selalu bergantung dan bertawakal sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah kita menyadari bahwa kita semuanya manusia, makhluk ini enggak ada apa-apanya. Kita tidak berkuasa sedikit pun, kita tidak memiliki sedikit pun. Yang berkuasa segala-galanya adalah Allah. Pemilik semuanya adalah Allah, pencipta adalah Allah. Ad-dar wa nafi' huwa Allah yang bisa memberikan manfaat Allah yang bisa mendatangkan madarat hanya Allah kalau manusia dan jin semuanya makhluk semuanya bersatu padu akan mencelakakan kita kalau Allah belum menakdirkan tidak akan bisa makhluk semuanya manusia dan jin bersatu padu akan memberikan manfaat kepada kita kalau Allah belum menakdirkan tidak akan bisa Ya, buat apa kita bergantung kepada selain Allah? Buat apa kita pasrah kepada selain Allah? Bergantunglah kepada tempat bergantung yang paling kokoh, yang paling kuat. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Wa tawakkal 'alal hayyil la yamut. Dan bertawakallah, bertawakallah kepada Al-Hayy yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Ya, pikirkan apa sih bicaranya manusia itu? Apa yang bisa mereka lakukan untuk kita? Mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada kita sedikit pun kalau Allah belum mengizinkan. Mereka tidak akan bisa mencelakakan kita sedikit pun kalau Allah belum mengizinkan. Semuanya kembali kepada Allah. Ya, memang perlu latihan dan latihan untuk tidak bergantung kepada manusia, untuk selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka fahuwa hasbuh ay kafih maka dia Allah memberikan kecukupan kepada dia tawakal kepada Allah diberi kecukupan kita menjadi orang paling kuat ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bergantung kepada selain Allah kita menjadi orang yang lemah dan tidak ada artinya. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan tidak ada pula kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nabra'u ilaika min haulina wa quwwatina wa nalja'u ila haulika wa quwwatik. Ya Allah, kami berlepas diri daripada daya upaya dan kekuatan kami. Dan kami bergantung kepada daya upaya dan kekuatanmu. Ya seperti itulah. Pikirkan. Manusia nggak ada apa-apanya. nggak ada apa-apanya. Makhluk ini nggak ada apa-apanya. Makhluk ini lemah. Pikirkan. Betapa banyak jumlah jumlah planet-planet di muka bumi ini ada bermiliar-miliar planet. Salah satunya adalah planet bumi yang kita berpijak di atasnya ini. Planet bumi adalah termasuk planet terkecil dibandingkan planet-planet yang lainnya. Kecil. Dan kita manusia yang berjumlah 6 miliar ini kurang lebih berada di atas planet bumi yang kecil itu. Planet bumi yang sangat kecil ditambah lagi di dalamnya 6 miliar manusia yang kecil-kecil Ibaratnya kita ini adalah eh, molekul-molekul uh, yang tidak ada artinya. Ibaratnya kita ini adalah sel-sel yang tidak ada artinya. Kalau boleh dicontohkan ibaratnya satu tetes air mani. Di dalamnya terdapat bermiliar-miliar sel. Itulah kita. Bumi yang kita pijak ibaratnya satu tetes air mani. Dan kita ibaratnya adalah bermiliar-miliar sel yang ada di dalamnya. Tidak ada apa-apanya. Apalah artinya manusia? Pikirkan Allah, renungkan Allah. Tafakkurlah, tafakkurlah, tafakkurlah. Dengan bertafakkur, kita akan menyadari hakikat dari semuanya ini. Semoga bermanfaat. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bentar ya. Ini banyak pertanyaan masuk tapi di luar materi yang kita jawab yang sesuai dengan materi saja. Sebentar ya, kita cari dulu yang sesuai dengan materi. Ini banyak yang masuk tapi di luar materi dan kami tidak akan menjawabnya supaya lebih fokus ya. Ya, Fadol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abdullah yang dirahmati Allah. Mengapa kisah Nabi Yusuf di dalam Al-Quranul Karim diceritakan dari awal sampai akhir dalam satu surat, tidak seperti Nabi yang lain? Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda semuanya kapanpun dan dimanapun Anda berada. Memang benar, kisah Nabi Yusuf ini adalah yang lain daripada yang lain. Kalau kisah-kisah Nabi yang lainnya itu terpisah-pisah, sepotong-sepotong di sini, di sana, dan yang paling banyak adalah kisah Nabi Musa alaihissalam, tapi terpisah-pisah. Namun eh, kisah Nabi Yusuf ini dimuat oleh Allah di dalam satu surat penuh dari A sampai Z dan tidak diulang-ulang lagi di surat-surat yang lain. Kenapa? Karena di dalam uh, kisah Nabi Yusuf ini banyak pelajaran yang kita bisa mengambil daripadanya. Sehingga Allah juga menyebutkan bahwa ini adalah ahsanul qasas. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami akan mengkisahkan kepadamu wahai Rasulullah Muhammad SAW, kisah yang terbaik. Jadi Allah menyebut kisah Nabi Yusuf ini adalah kisah terbaik. Kenapa kisah yang terbaik? Karena di dalam kisah Nabi Yusuf ini terdapat banyak perpindahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, dari satu ujian kepada ujian yang lain, dari satu nikmat kepada nikmat yang lain, dari kehinaan menuju kemuliaan, dari keamanan menuju ketakutan dan sebaliknya, dari orang merdeka menjadi budak, dari budak menjadi orang merdeka, dari berpecah belah, bercerai-berai menjadi persatuan dan dari persatuan menjadi bercerai-berai, dari suka menjadi duka, dari suka dari duka menjadi suka, dari e, musim yang menyenangkan menuju musim yang menyusahkan, paceklik dari kesempitan menuju ke lapangan dan sebaliknya dan seterusnya. Di sini kisah yang sangat indah kalau kita eh, kita perhatikan. Dan kalau kita mau eh, menyebutkan faedahnya satu persatu, maka kita akan menemukan nanti di dalamnya itu eh, bisa sampai puluhan bahkan lebih daripada seratus faedah. Seperti itu. Jadi itu ya. Nabi Yusuf kisah Nabi Yusuf ini kisah yang terbaik Eh, karena itu oleh Allah dimuat uh, dari dalam satu surat penuh dari A sampai Z selesai supaya kita bisa mengambil faedahnya secara utuh, secara utuh. Ya, Fadal silakan. Assalamualaikum, Ustadz Abdullah yang dirahmati Allah. Pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, apakah sudah diwajibkan salat? Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada anda semuanya kapanpun dan dimanapun anda berada. Eh, apakah pada zaman eh, Nabi Yusuf dulu sudah ada sholat? Sudah ada sholat. Diwajibkan sholat ya. Yang jelas sholat ini diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semenjak dahulu kalah hanya mungkin tata caranya saja yang berbeda. Tata caranya berbeda. Tapi kalau sholatnya itu ada semenjak zaman dahulu kala. Bahkan termasuk juga semenjak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini kakeknya eh, Nabi Yusuf. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail, Ishak. Ishak punya anak Yakub, ah, Yakub punya anak Yusuf ya. Nabi Yusuf Nabi Ibrahim itu berdoa berdoa silakan anda buka doanya di surat Ibrahim surat ke-14 ayat nomor 40 Rabbi muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Ya Allah ya Tuhanku jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Nah, ini jelas sekali bahwa Nabi Ibrahim itu salat dan Nabi Ibrahim berdoa agar beliau dan anak cucunya eh, dijadikan istiqamah untuk selalu sholat. Jadi ada sholat. Jadi sholat itu ada ya. Cuman tata caranya mungkin berbeda. Syariatnya mungkin berbeda. Tapi sholatnya itu ada. Dan ini juga menunjukkan pentingnya sholat. Dan sholat selalu disyariatkan pada tiap-tiap nabi sholat itu. Ya mungkin uh, mungkin oh, cara punya pertanyaan Ustaz ya. ya Fadal silakan. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana menerjemahkan keputusasaan para nabi di ayat ke-110 tadi? Iya. Ya, tadi kan ada disebutkan ya hatta asar rusulu wa annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Jadi ketika para nabi telah merasa putus asa, maksudnya putus asa di sini bukan putus asa dari rahmat Allah ya, bukan putus asa dari rahmat Allah. Maksudnya putus asa itu ya tidak mempunyai harapan lagi uh, tentang keimanan kaumnya, nggak punya harapan lagi. Jadi bukan putus asa dari rahmat Allah, nggak boleh, nggak mungkin para nabi seperti itu. Artinya mereka sudah nggak punya harapan lagi tentang keimanan kaumnya. Kaumnya sudah mentok, nggak bisa diharapkan lagi imannya. Nah, ketika itu datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diuji dulu, ujian berat, baru kemudian datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana juga Nabi Nabi Nuh alaihi salam ketika sudah tidak bisa diharapkan lagi keimanan kaumnya, Beliau berdoa kepada Allah agar kaumnya itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa, "Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin tayyara, innaka in tadharhum yudhillu 'ibadak wa la yalidu illa fajiran kaffara." Nabi Yusuf mengatakan uh, Nabi Nabi Nuh mengatakan, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Jadi Nabi eh, Nabi Nuh diberi ilham diberi wahyu Allah, mereka sudah enggak bisa diharapkan lagi keimanannya, enggak bisa diharapkan. Ya, kemudian berdoa supaya mereka dihancurkan. Jadi seperti itu ya, jadi bukan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak boleh putus asa dari rahmat Allah ya, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini satu lagi Ustaz. Apakah pada saat uh, kisah Nabi Yusuf dan Nabi Yakub itu syariat manakah yang dipakai? Iya, syariatnya ya masing-masing nabi itu mempunyai syariat. Likullin ja'alna minkum syir'atan wamin haja syariatnya Uh, kalau Rasul bawa syariat sendiri, kalau Nabi mengikuti syariat yang sebelumnya, Rasul yang sebelumnya. Ya, itu ada pertanyaan itu. Ya. Afwan, saya baru meng mengerti, mengikuti. mengikuti. Ya, kami ulang. Afwan, saya baru mengikuti kajian ini dan saya ingin bertanya, apakah pada akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dan Zulaikha bersatu karena sering mendengar dalam doa-doa karena saya sering mendengar dalam doa-doa untuk disatukan seperti beliau berdua. Syukron. Ya, eh, memang benar tadi telah dijawab ya. Pada akhirnya Nabi Yusuf itu menikah dengan Zulaiha. Sehingga kita sering mendengar doa yang berbunyi Allahumma jama' bainahuma kama jama'ta baina Yusuf wa Zulaiha. Ya Allah, kumpulkan kedua pengantin ini sebagaimana engkau mengumpulkan Nabi Yusuf dengan Siti Zulaiha. Nah, itu doanya gitu biasanya kalau ada pernikahan ya. Wajma' bainahuma kama jama'ta baina nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummahatil mu'minin. Ya Allah, kumpulkan kedua pengantin ini bagaimana engkau kumpulkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ummahatul mukminin, dengan para istrinya. Ya, seperti itu. Fadal silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang saya cintai karena Allah, saya bertanya, apakah sering membaca surat Yusuf? Anak saya wajahnya bercahaya dari Bapak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi Semoga Allah mencintai anda sebagaimana anda mencintai saya karenanya. Itu tidak ada hubungannya ya. Jadi bukan berarti kalau nanti sering baca surat Yusuf, nanti anaknya wajahnya bercahaya dan yang lainnya itu tidak ada hubungannya ya. Karena masyarakat kita mempunyai keyakinan kalau mengandung itu yang banyak baca surat Yusuf dan surat Maryam dengan harapan nanti kalau anaknya itu laki-laki ganteng seperti Nabi Yusuf, kalau perempuan cantik seperti Bunda Maryam. Itu tidak dibenarkan, tidak dibenarkan. Secara logika saja, kenapa baca surat Yusuf? Kan juga ada surat Muhammad. Nabi Muhammad SAW lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Kalau mau ganteng-gantengan, baca surat Muhammad saja. Nanti anaknya ganteng seperti Nabi Muhammad. Tapi ayat Al-Quran itu bukan untuk ganteng-gantengan, bukan untuk cantik-cantikan. Ayat Al-Quran dibaca, difahami isinya, diamalkan. Jadi begitu tidak ada hubungannya ya dengan nanti anaknya wajahnya bercahaya kayak Nabi Yusuf, kayak Bunda Maryam, tidak ada hubungannya sama sekali. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz Abdullah yang dirahmati Allah. Siapakah Nabi dan utusan yang pertama itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin atas doanya Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Terlimpahkan kepada anda dan kepada semuanya Kalau Rasul Rasul yang pertama itu Nuh alaihi salam Rasul yang pertama itu Nuh alaihi salam Sebagaimana kisah di dalam uh, hadis sahih tentang Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para ketika kita semua datang ke eh, Nabi Adam alaihissalam kakek kita Nabi Adam mengatakan itu Nuhan awala rasul datanglah kepada Nuh rasul yang pertama jadi rasul yang pertama sebelumnya Nabi Adam itu adalah nabi rasul yang pertama yang membawa risalah membawa risalah itu adalah Nuh alaihissalam ya saya kira mungkin itu dulu aja di sini pertanyaannya sebenarnya banyak di layar eh, monitor kami, tapi kebanyakan di luar materi dan kami tidak menjawabnya. Mohon maaf. Eh, marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. وسلم تسليما كثيرا اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا اللهم أمتنا على ملته اللهم احشرنا في زمرته اللهم وادخلنا في شفاعته اللهم اسقنا من حوضه اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين لم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اكتب ذلك لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين Ya Allah Puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad Dan keluarga Nabi Muhammad Ya Allah Jadikanlah kami mencintai dan mengikuti ajaran beliau lahir dan batin. Ya Allah Wafatkan kami di atas agama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kumpulkan kami dalam kelompok Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Berilah kami hari kiamat nanti syafaat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Berilah kami minum dari al-haud telaga Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari misik. Yang jumlah bejanannya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit. Yang barang siapa minum satu teguk tidak akan haus selama-lamanya. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin Ya Allah tulislah semua ini untuk kami Untuk ibu bapak kami dan untuk kaum muslimin semuanya Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah Wa naudubika min su'il khatimah Ya Allah kami mohon kepadamu Agar engkau menutup umur kami dengan penutup yang baik Dan kami berlindung kepadamu daripada kami mati dalam keadaan penutup umur yang buruk Rabbana adina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله